سورة محمد بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم Orang-orang yang kafir dan orang-orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah. Allah menghapus segala amal mereka. والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم Yang demikian itu, karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti kebenaran dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما ما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir di medan perang, maka pukullah batang leher mereka. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka. Dan setelah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang selesai. Demikianlah. Dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya dia membinasakan mereka. Tetapi Allah hendak menguji kamu satu sama lain dan orang-orang yang gugur di jalan Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Allah akan memberi petunjuk kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkannya kepada mereka. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم Dan orang-orang yang kafir, maka celakalah mereka, dan Allah menghapus segala amal mereka. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم Yang demikian itu, karena mereka membenci Al-Quran yang diturunkan Allah, maka Allah menghapus segala amalan mereka. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها Maka, apakah mereka tidak pernah mengadakan perjalanan di bumi, sehingga dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Allah telah membinasakan mereka, dan bagi orang-orang kafir akan menerima nasib yang serupa dengan itu. Yang demikian itu karena Allah pelindung bagi orang-orang yang beriman, sedangkan orang-orang yang kafir tidak ada pelindung bagi mereka. Inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa amilu salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir, mereka menikmati kesenangan dunia dan mereka makan seperti hewan makan. Dan kelak, nerakalah tempat tinggal bagi mereka. وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم أهلكناهم فلا ناصر لهم Dan betapa banyak negeri yang penduduknya lebih kuat daripada penduduk negerimu Muhammad yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang pun yang menolong mereka. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang dijadikan terasa indah baginya perbuatan buruknya dan mengikuti keinginan hawa nafsunya. Masalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun labanin lam لم يتغير wa وأنهار وانهار من خمر لذه للشاربين وانهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفره من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai khamar yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu Muhammad Tetapi apabila mereka telah keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang yang telah diberi ilmu, Apakah yang dikatakannya tadi? Mereka itulah orang-orang yang dikunci hatinya oleh Allah dan mengikuti keinginan hawa nafsunya. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan menganugerahi ketakwaan kepada mereka. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم Maka, apalagi yang mereka tunggu-tunggu selain hari kiamat yang datang kepada mereka secara tiba-tiba, karena tanda-tanda kiamat sungguh telah datang. Maka apa gunanya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat telah datang? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم Maka ketahuilah, tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan mohonlah ampunan atas dosamu, dan atas dosa orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat usahamu dan tempat tinggalmu. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم Dan orang-orang yang beriman berkata, mengapa tidak ada suatu surah tentang perintah jihad yang diturunkan? Maka apabila ada suatu surah diturunkan, yang jelas maksudnya dan yang di dalamnya terdapat perintah perang, engkau melihat orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, akan memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan, karena takut mati tetapi itu lebih pantas bagi mereka. Ta'atun wa qawlum ma'ruf فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم Yang lebih baik bagi mereka adalah taat kepada perintah Allah dan bertutur kata yang baik. Sebab apabila perintah perang ditetapkan, mereka tidak menyukainya. Padahal jika mereka benar-benar beriman kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah, lalu dibuat tuli pendengarannya dan dibutakan penglihatannya. أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran Ataukah hati mereka sudah terkunci Innalladzina irtaddu ala adbarihim min بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم Sesungguhnya orang-orang yang berbalik kepada kekafiran, setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, setanlah yang merayu mereka dan memanjangkan angan-angan mereka. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم Yang demikian itu, karena sesungguhnya mereka telah mengatakan kepada orang-orang yang tidak senang kepada apa yang diturunkan Allah, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, tetapi Allah mengetahui rahasia mereka. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم Maka bagaimana nasib mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka sambil memukul wajah dan punggung mereka? ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم Yang demikian itu, karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan membenci apa yang menimbulkan keridoannya. Sebab itu, Allah menghapus segala amal mereka. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم Atau apakah orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka? ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami perlihatkan mereka kepadamu Muhammad, sehingga engkau benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan engkau benar-benar akan mengenal mereka dari nada bicaranya. Dan Allah mengetahui segala perbuatan kamu. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم Dan sungguh, kami benar-benar akan menguji kamu, sehingga kami mengetahui siapa orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu, dan kami akan menguji perihal kamu. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا لن يضروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah ada petunjuk yang jelas bagi mereka, mereka tidak akan dapat mendatangkan bahaya kepada Allah sedikitpun, dan kelak Allah akan menghapus segala amal mereka. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merusak segala amalmu. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka Allah tidak akan mengampuni mereka. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم Maka janganlah kamu lemah dan mengajak untuk berdamai, karena kamulah yang lebih unggul dan Allah pun bersama kamu, dan Dia tidak akan mengurangi segala amalmu. إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu, dan Dia tidak akan meminta hartamu. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم Sekiranya Allah meminta harta kepadamu, lalu mendesak kamu untuk memberikannya, niscaya kamu akan kikir, dan Dia akan menampakkan kedengkianmu. ها أنتم هؤلاء تدعون تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم Ingatlah, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada orang yang kikir. Dan barang siapa kikir, maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, dan kamulah yang membutuhkan karunia-Nya. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, Dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan durhaka seperti kamu.